النبوية في أسماء الله وصفاته أي هذه الأدلة من الكتاب والسنة المتعلقة بأسماء الله وصفاته ما الواجب علينا نحو هذه النصوص Berkata Syekh bin Uthaimin rahimahullahu taala al-wajibu fi nususul kitab was sunnah ay perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan nas-nas Al-Qur'an dan juga nas-nas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian belum menjelaskan tentang kalimat nusus nas yaitu maksudnya adalah dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga dalil-dalil dari hadis-hadisnya Rasulullah صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رحمه الله تعالى يبين الواجب الواجب في نصوص الكتاب والسنه ابقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير Berkata rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang perkara yang wajib ini yang berkaitan tentang nas-nas Al-Quran dan Sunnah adalah ibaqa'u إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير yaitu menetapkan dalil-dalil tersebut secara zahir tanpa melakukan perubahan sedikit pun Bermakna nubqi an-nass fi ithbat al-yad wa بمعنى نبقي النص في اثبات اليد واثبات الوجه والسمع والبصر لرب العالمين كما ورد به dalil. Ma ma'na wajh ay wajhun ما معنى يد أي يد ما معنى سمع أي أنه سمع ما معنى بصر أي أنه بصر نبقي هذه الألفاظ وهذه النصوص على دلالتها التي تدل عليها Kemudian beliau berkata, "Naam, makna dari kalimat ini adalah naam membiarkan dan menetapkan Ya sifat-sifat tersebut secara zahir seperti kalimat tangan, wajah, mendengar, melihat. Nah, maka yang wajib pada perkara-perkara ini yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu membiarkan dan menetapkan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian belum mencontohkan seperti umpama penetapan sifat tangan, maka kita tetapkan kalimat yad yang bermakna ta, tangan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh zahirnya demikian pula seterusnya. Wajah dengan pula pendengaran dan melihat. Maka lapat-lapat seperti ini kita tetapkan sebagaimana dia datang dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa merubahnya sedikit pun. لماذا نبقي هذه النصوص على ظاهرها الجواب قال لان الله عز وجل انزل القران بلسان عربي مبين كلام واضح والنبي عليه الصلاه والسلام يتكلم باللسان العربي Kemudian boleh mengatakan, mengapa kita harus membiarkan dan meninggalkan lafat-lafat tadi secara zahir. Naam boleh menjelaskan li'anna Allah anzal al-Qur'ana bilisanin Arabin mubin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas. قال رحمه الله تعالى فوجب ابقاء دلاله كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان maka wajib bagi kita untuk menetapkan enam pendalilan ataupun apa yang ditunjukkan oleh enam kalamullah yaitu Al-Qur'an demikian pula kalamnya sabdanya Rasulullah SAW sebagaimana enam dia datang dalam bahasa tersebut eh dalam bahasa Arab فكما تقدم كلمة وجه في وصف رب العالمين سبحانه وتعالى نبقيها على المعنى والدلاله التي تدل عليها باللسان العربي المبين ان لله عز وجل وجها يليق بجلاله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Maka sebagaimana yang telah lalu sebagai contoh adalah seperti wajah. Nah, maka kita tetapkan enam sifat wajah ini bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sesuai dengan makna yang bahasa Arab yang telah diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu dengan bahasa Arab yang jelas. Dan kita menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir." Nah, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu mendengar dan melihat. Fala nughayyir wa la nuharrif wa la nuawwil نحرف an-nass wajh la وجه wa la ولا wa la نؤوله فنقول المراد بالوجه الوجاهه والمكانه والمنزله هذا لا يجوز لماذا لان هذا تغيير للنص عن ظاهره وانما الوجه وجه لله سبحانه وتعالى كما دل اللفظ عليه لكنه يليق به عز وجل maka kata beliau maka kita tidak boleh merubah ataupun memalingkan ke makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh dalil Maka umpamanya kita tidak boleh merubah kalimat wajah tadi dengan makna uh, e, enam uh, e, kedudukan ya enam ataupun arah enam ini tidak diperkenankan sedikit pun karena ini masuk dalam kategori merubah. Nah, maka kita tetapkan enam sifat wajah ini bagi Allah Subhanahu wa taala walaupun kata beliau ya wajah di sini sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersamakan dengan enam wajah yang lainnya dari wajah-wajah makhluknya. Maka demikian seterusnya. Enam, kita tidak boleh merubah yaitu tagir ataupun melakukan tahrif. Enam, memalingkan. Enam, membawa makna ke makna yang lain yang ditunjukkan oleh dalil ataupun menafsirkannya enam dengan makna-makna yang tidak ditunjukkan oleh dalil tersebut karena kapan kita melakukannya maka ini kita berarti meroh merubah merubah nas-nas tersebut nah dari zahir zahirnya وكما أن هذا الإنسان له وجه يناسبه ويليق به وهكذا للحيوان وجه الا ان وجه الانسان يختلف تماما عن وجه الحيوان فالحيوان له وجه يناسبه جعله رب العالمين سبحانه وتعالى بذلك الوصف مع وجود الاسم للإنسان وجه وهكذا للحيوان وجه ولا توجد مشابهة بين وجوه الإنسان أو وجه الإنسان وبين وجه الحيوان كما أنه لا توجد مشابهة ومماثلة في وجه الإنسان بوجه الحيوان كذلك فإن رب العالمين جل وعلا له وجه يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Kemudian beliau mengatakan, maka sebagaimana halnya manusia dan hewan, manusia memiliki wajah Demikian pula hewan juga memiliki wajah. Akan tetapi manusia memiliki wajah sesuai enam yang layak baginya sebagai manusia. Dan juga hewan memiliki wajah sesuai yang layak baginya sebagai binatang. Enam. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan enam wajah eh, pada manusia sesuai layaknya sebagai manusia demikian pula sebagai he, hewan. Nah, walaupun di sini adanya persamaan dalam uh, sisi penamaan. Ya sama-sama manusia dikatakan memiliki wajah, hewan juga memiliki wajah. Akan tetapi, naam tentunya hakikatnya berbeda, berbeda wajah manusia sesuai dengan wajah manusia dan wajah hewan sesuai dengan ya hewan yang masing-masing enam sesuai dengan yang uh, Allah berikan yang sesuai dengan yang layak baginya. Maka di sini Nah, jika antara manusia dan hewan saja memiliki nah, perbedaan, walaupun memiliki nama yang sama, akan tetapi tentunya ya ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada dirinya bahwa Allah memiliki wajah, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah sesuai yang layak baginya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dan wajah tersebut tidaklah sama tentunya dengan wajah ya makhluk makhluknya. Karena antara makhluk dengan makhluk saja enam wajahnya eh, enam berbeda hakikatnya maka tentunya Allah Subhanahu wa taala enam sebagai Rabbul Alamin tentunya lebih utama untuk kita katakan bahwa enam wajah Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan wajah makhluknya. Kemudian beliau berdalil dengan laisa kami syai' wa huwas samiul basir. Wa tidak ada yang serupa dengan Allah Kemudian Allah menetapkan bahwasanya Allah itu mendengar dan melihat. Qala rahimahullahu taala فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم وهو حرام لقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فمن اعظم الاثم الذي حرمه رب العالمين عز وجل ان نقول على الله عز وجل ما لم نعلم Kemudian beliau berkata, "Fawajib ibqa'u dilalati kalamillahi wa kalami rasulih alaihi salatu wassalam ala hi alaihi bidzalikal lisan." Maka wajib kita menetapkan apa-apa yang ditunjukkan oleh kalamullah dan kalamnya Rasulullah SAW Naam sesuai yang datang dalam bahasa tersebut yaitu bahasa Arab. Wali anna taghyiraha an zahiriha qaulun 'ala Allah bila ilmin. Karena merubah merubahnya naam dari zahirnya ya, apa yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tersebut adalah merupakan suatu bentuk naam meng, uh, suatu ucapan ya atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. ini merubahnya ke makna yang lain. Ini adalah apa? mengucapkan sesuatu tanpa dasar ilmu atas nama Allah Subhanahu wa taala dan ini di wahu haramun dan ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Dan katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan Rabbku mengharamkan kekejian yang nampak ataupun yang tersembunyi wal ithma wal baghi bi ghairil haq demikian pula melakukan dosa-dosa melampaui batas tanpa dasar kebenaran wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana demikian pula Naam ketika kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak pernah turunkan dari kekuasaannya wa antakulu lallahi ma dan juga Allah mengharamkan kalian mengucapkan sesuatu atas nama Allah ma la ta'lamun yang kalian tidak mengetahui punya pengetahuan tentang tentangnya. Maka di antara kata beliau menjelaskan wa min a'dhamil ithmi maka di antara dosa-dosa yang paling besar adalah jika seseorang mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa dasar ilmu. ثم ضرب الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى مثالا يوضح هذه القاعدة فقال مثال ذلك قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء أي هذا نص من النصوص القرآنية في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى Kemudian Asy bin Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan satu contoh ya, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesarannya sesuai yang datang secara zahir adalah firman Allah Subhanahu wa taala bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang dia memberikan uh, naam kepada siapa yang dia kehendaki naam dan ialah nas Eh, Al-Quran yang menetapkan enam sifat Allah Subhanahu wa taala maka wajib kita tetapkan secara zahir. وإذا تأملت في هذا النص وجدته يتعلق بصفة من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى وهو صفة اليدين بل يداه أي يدا رب العالمين عز وجل بل يداه مبسوطتان إذا هذا نص من النصوص المتعلقة بماذا بصفة رب العالمين وصفات أرحم الراحمين عز وجل فتأمل الآن تطبيق هذه القاعدة في هذا النص Maka jika engkau memperhatikan nas ini, dalil ini, maka engkau akan mendapati bahwasanya ayat ini menunjukkan uh, salah satu di antara penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu bal kalimat bal yadahu yaitu bahkan kedua tangannya itu kata beliau ayada ayadu rabbul alamin ay eh, tangannya Allah Subhanahu wa taala maka perhatikanlah nas ini agar engkau bisa na mem mempraktekannya dalam kaidah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahmatullahi taala alaihi fa inna zahira al-ayati anna lillahi yadayn حقيقيتين فيجب اثبات ذلك له عز وجل Beliau berkata fa inna zahir al ayati an anna lillahi yadaini haqiqataini Maka sesungguhnya yang zahir yang nampak dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan yang hakiki. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan yang hakiki yang sebenarnya. Fawajib itsbatu dzalika lahu, maka wajib kita menetapkan yang demikian itu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah benar-benar memiliki dua tangan yang hakiki. Wa 'inda an yaqra aw yasma'u al-mu'min هذا النص القرآني يثبت لله عز وجل يدين حقيقيتين لأن النص ورد بذلك ولأن النص يدل على ذلك بل يداه مبسوطتان Maka ketika seseorang yang beriman membaca ayat ini ataupun yang semisal dengannya, Tentunya orang yang beriman akan menetapkan enam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan sesuai dengan keagungan dan kebesarannya berdasarkan ayat ini, nas ini. Dan juga enam berdasarkan apa? Enam uh, eh, penetapan yang ditetapkan yang enam yang datang dalam ayat ini sesuai dengan apa-apa yang ditunjukkan oleh nas ini. Nah, demikian keadaan seorang mukmin jika dia membaca ayat seperti ini bal yadahu mabsutatan bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala maka tentunya dia mengimani dan menetapkan bahwasanya Allah benar-benar memiliki dua tangan yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. ولا يفهم من هذا النص إلا ذلك المراد فلا يفهم من نص اليدين عينان ولا يفهم من نص اليدين السمع ولا يفهم من نص اليدين الوجه لا يفهم من نص اليدين الا اليدان الحقيقيتان اللائقتان بالله عز وجل Maka kata beliau, maka tidaklah dipahami dari ayat ini, bal yadahu bahkan kedua tangannya tidak ada dipahami bahwa ini artinya mata umpamanya ataupun aliat tangan artinya wajah. Ya demikian seterusnya. Maka yang kita pahami, yang kita pahami dari makna ayat ini sesuai zahirnya. Allah mengatakan tangan, maka kita katakan juga tah, tangan. Dan tidak ada yang memahami tentunya ayat ini ketika dia ayat ini ketika dia membaca kalimat yat yaitu tangan kemudian diartikan e, mata ataupun wajah. Bahkan kita tetapkan bahwa Allah memiliki dua tangan yang hakiki yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. ثم ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى صورة من صور التحريف والتغيير والتأويل وصرف النص عن ظاهره فقال فإذا قال قائل المراد بهما أي باليدين القوة Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bentuk-bentuk tahrif. Yaitu bentuk-bentuk tahrif yaitu meroba atau memalingkan ya, suatu lafaz ke makna yang lain itu jadi tidak ditujukan oleh dalil. Ya boleh menyebutkan tentang contoh bentuk-bentuk tahrif ini meroba nas dari zahirnya. Nah, fa idza qala qailun jika seseorang berkata al muradu bihima al quwah yang diinginkan yang dimaksudkan dari ayat tadi bal yadahu kedua tangan artinya adalah kekuatan وهذا القول بتفسير اليدين بالقوة هو قول أهل البدع والأهواء من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم فلا يثبتون لله يدين بل يقولون المراد باليدين القوة هذا كلام من كلام أهل البدع والأهواء dan penafsiran memaknai kalimat yad dengan kekuatan ini adalah penafsirannya ahlul bidah dan ahlul ahwa baik dari kalangan asyairah ataupun orang-orang mu'tazilah nah, mereka-mereka inilah yang mengartikan tangan dengan makna kekuah, kekuatan فأهل البدع يصرفون النص عن ظاهره الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان وهم ماذا يقولون يقولون بل قوتاه او قوته مبسوطتان انظر كيف يغيرون ويحرفون ويصرفون النص عن ظاهره maka ahlul bid'ah yang senantiasa memalingkan nas-nas Al-Quran dari zahirnya. Seperti dalam ayat ini. Allah hanya mengatakan bal yadahu dan kedua tangan Allah. Kemudian ahlul bidah dari kalangan asyairah. Nah mengatakan bahkan kedua nah bal kuwata yaitu kekuatannya. Ataupun mereka katakan eh, kuwatuhu mabsuta yaitu kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala terbentang. Ini cara-cara yang ditempuh oleh ahlul bidah dari kalangan Asy'ariyah dan selainnya. ثم ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى طريق الرد على هؤلاء أهل البدع فقال إن قالوا ذلك القول رددنا عليهم فقلنا هذا صرف للكلام أي كلام النص القرآني هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز القول به ما يجوز هذا القول الذي تقولونه بان معنى اليد القوه لا يجوز القول به قال لانه قول على الله بلا علم أي وقد حرمه الله عز وجل Kemudian setelah itu Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala setelah menyebutkan contoh bentuk tahrif tadi, enam beliau mengatakan beliau akan menyebutkan tentang cara membantah mereka yang memalingkan nah, makna atau memalingkan ayat tersebut dari zahirnya. Qulna lahu hadza sarfun li kalam eh, Hadza sarfun lil kalam an zahiri. Maka kami katakan bahwa ini adalah bentuk suatu uh, eh, nah, itu uh, eh, memalingkan suatu ucapan dari zahirnya. Bahwasanya ucapan tadi, bahwasanya aliat ah, artinya kekuatan, ini adalah bentuk pemalingan. Nah, suatu ucapan dari lahirnya. Dan ini kata beliau fala yajusul qaulubi, tidak diperbolehkan untuk mengucapkan ya uca, uh, ucapan seperti itu. Kenapa? Li'annahu qaulun 'ala Allah bila ilmin. Karena ini termasuk dalam bentuk mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa dasar ilmu. Nah, mengartikan tangan dengan kekuatan Nah, ini tidak ditunjukkan oleh dalil Al-Quran ataupun Sunnah, maka tentunya apabila orang itu mengucapkan, mengartikan e, tangan dengan kekuatan, berarti termasuk mengucapkan suatu ucapan atas nama Allah tanpa dasar ilmu dan ini tidak diperbolehkan sebagaimana yang telah lalu dalil dalilnya. Dan ini diharamkan. فهذه هي القاعدة الأولى فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته العلى وهي قاعده هامه عظيمه كما وصف ذلك الشيخ العثيمين فالواجب نحو نصوص الكتاب والسنه ان نبقي دلالتها ان نبقي دلالتها على ظاهرها لماذا لامرين الامر الاول لان القران نزل بلسان عربي مبين الامر الثاني لان صرف النص عن ظاهره qawlun 'ala Allahi bila ilmin wa huwa haram. Maka inilah kaidah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala yang wajib kita terapkan dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita menetapkan enam nas-nas tersebut sesuai dengan zahirnya disebabkan pertama karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, bahwasanya memalingkan makna tersebut seperti tadi tangan ke makna yang lain ini adalah bentuk memalingkan suatu makna ke makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh dalil dan ini termasuk berucap atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu dan ini adalah perkara yang diharamkan. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى عليه الى القاعده الثانيه في اسماء الله عز وجل القاعده الاولى متعلقه بماذا بنصوص الكتاب والسنه في الاسماء والصفات معا والقاعده الثانيه في الاسماء وستاتي معنا القاعده الثالثه في الصفات قال القاعده الثانيه في اسماء الله عز وجل وتحت هذه القاعده فروع الفرع الاول اسماء الله كلها حسنى Kemudian setelah itu beliau berpindah Naam kepada kaidah yang berikutnya yaitu kaidah yang berkaitan tentang penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di mana sebelumnya pada kaidah yang pertama beliau menjelaskan tentang perkara-perkara yang wajib kita tempuh dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah yang pertama tadi itu adalah berlaku pada penetapan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kaidah yang kedua ini adalah kaidah yang khusus menyebutkan tentang penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala wa tahta hadhil qaidati furu'un dan di bawah kaidah ini ada cabang-cabang uh, kaidah yang enam uh, beberapa cabang. Yang pertama asmaullahi kulluha husna bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya husna yaitu in indah. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى كلمة حسنى ما معنى اسماء الله حسنى وجميع اسماء الله حسنى ما معنى ذلك قال في إيضاحه أي بالغة في الحسن غايته بالغة في الحسن غايته بمعنى وصلت إلى غاية الحسن وبها غاية الحسن Kemudian beliau menjelaskan um, ucapan beliau makna husna ay baligatun fil husni ghayatahu yaitu yang benar-benar sampai kepada puncak yakni apa puncak keindahannya makna al husna adalah yang berada di puncak paling indah ya balighatun fil husni ghayatahu ini makna kalimat al husna yaitu suatu keindahan yang benar-benar berada pada puncak atas ثم وضح ذلك فقال لانها متضمنه لصفات كامله لا نقص فيها بوجه من الوجوه أي ليس فيها نقص أبدا قال الله عز وجل أي الدليل على أن الله على أن أسماء الله حسنى قال الله الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى Kemudian beliau menjelaskan Nah, kenapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala dikatakan husna yaitu Eh, keindahan yang betul-betul berada di atas puncak keindahannya li'annaha mutadhammiyatun li sifatin kamilah karena sifat-sifat tersebut terkandung di dalamnya sifat-sifat yang sempurna la naqsa fiha biwajhin minal wujuh di mana tidak ada satupun yang kurang pada si, pada nama-nama tersebut dari segala si, sisi ya, semuanya serba sempurna indah nah dengan kesempurnaan yang paling sempurna tidak ada satupun dari satu sisi yang uh, ada uh, kekurangan padanya. إذن فأسماء الله جل وعلا كاملة الحسن Maka jika demikian, maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala benar-benar sempurna dan benar-benar di atas puncak kesempurna kesempurnaannya. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا يوضح هذا الفرع الأول في أن أسماء الله كلها حسنى قال مثال ذلك الرحمن الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل قال فهو اسم من أسماء الله تعالى هذا الاسم دال على صفة عظيمة وهي الرحمة الواسعة فهذا الاسم الرحمن يتضمن صفة هذه الصفة هي صفة عظيمة وهي صفة الرحمة الواسعة اللائقة برب العالمين عز وجل طيب tadi ada ketinggalan terjemahan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna dan milik Allah lah bagi Allah nama-nama yang indah. Kemudian setelah itu Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan contoh Ada contoh di antara contoh-contoh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Misalu dzalik Ar-Rahman. Contohnya Ar-Rahman. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Penyayang. Fa ismun min asma'illahi taala. Maka Ar-Rahman ini adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalun ala sifatin azimatin hiya rahmatul wasi'ah. Di mana sifat ini menunjukkan tentang sifat yang sangat agung, sangat mulia, yaitu sifat rahmah al-wasiyah, sifat kasih sayang yang yang luas. Maka kita tetapkan enam nama bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus enam kita menetapkan sifat yang terkandung dalam Ar-Rahman ini, nama Ar-Rahman ini. Itu satu sifat kasih sayang yang menyeluruh, menyeluruh yang luas, ya Nah, di mana kasih sayang luas tidak terba, tidak terbatas. Maka kita tetapkan enam sifat ini dan juga sekaligus nah nama sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله تعالى ينبه على ان الدهر ليس من اسماء الله قال ومن ثم نعرف انه ليس من اسماء الله الدهر الدهر ما هو الدهر هو الزمن الدهر هو الليل والنهار الدهر هو الوقت قال الدهر ليس من أسماء الله عز وجل ثم علل ذلك فقال لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن بمعنى ليس فيه معنى يدل على كمال في الحسن Kemudian setelah itu nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengingatkan ya bahwasanya ad-dahar bukan nama di antara nama, nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau berkata, "Wa min thamma na'rifu annahu laysa min asma'illah ad dahar Sehingga dari kaidah tadi, enam, kita mengetahui bahwasanya yang namanya ad dahar bukan nama di antara nama-nama Allah. Karena ad dahar kata beliau artinya az-zaman yaitu waktu yang meliputi waktu malam, siang, enam dan seterusnya. Nah, kenapa Ad-Dahar bukan salah satu nama di antara nama-nama Allah? Beliau menjelaskan li'annahu la yatadammanu ma'nan yablughu ghayatul husni. Karena Ad-Dahar tersebut tidaklah mengandung di dalamnya makna yang sampai kepada tingkat atau apa puncak keindah, keindahan. 6. Jadi kata beliau Ad-Dahar ini tidaklah mengandung suatu makna yang menunjukkan tentang keindahan yang di mana keindahan tersebut berada di atas puncak yang paling indah berbeda dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti Ar-Rahman tadi. بمعنى إذا كان لا يحمل معنى يبلغ غاية الحسن فهو إذا ليس من أسماء الله لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى بلغت في الحسن غايته Eh, maknanya bahwasanya kalimat ad-dahar ini sama sekali tidak mengandung dan tidak menunjukkan suatu keindah keindahan. Naam. Sementara nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah lalu Asma'ullahi kulluha husna bahwa nama-nama Allah itu seluruhnya husna ay balighatun fil husni ghayatuh yaitu suatu keindahan yang benar-benar berada di atas puncak keindahan yang paling tinggi. Sementara ad-dahar tidak mengandung demikian. Sementara kalimat ad-dahar tidaklah menunjukkan suatu keindahan yang terkandung di dalam kalimat ad-dahar tersebut. ثم ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى إشكالا وإيضاحا فقال أما قوله عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر إن الله هو الدهر هذا هو الإشكال لأن المتبادر إلى الذهن أن من أسماء الله عز وجل الحسنى الدهر فقال هذا ليس مرادا أن من أسماء الله عز وجل الدهر قال فمعناه أن الله هو الدهر أي أنه مالك الدهر خالق الدهر ومالك الدهر ومدبر الدهر ومقلب الدهر لأن الدهر هو الليل والنهار لأن الدهر هو الليل والنهار قال فمعناه مالك الدهر المتصرف فيه بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية عن الله تعالى وهي في البخاري بيدي الأمر أقلب الليل والنهار Kemudian beliau menyebutkan Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab ini menyebutkan suatu iskal yaitu suatu uh, masalah dan juga sekaligus menjelaskan menyebutkan tentang penjelasan dari masalah tersebut yaitu Naam uh, sabda Nabi alaihi salatu wassalam la tasubbud dahar jangan kalian mencela ad-dahr. Fa inna Allah huwa dahru. Karena sesungguhnya Allah lah yang ad-dahr. Maka tentu orang yang membaca dan mendengar hadis ini boleh jadi terbeti dalam benaknya hatinya bahwasanya ad-dahr adalah Allah. Nah, la tasubbud dahr. Eh, jangan kalian mencela ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr. Eh, orang yang mendengar membaca hadis ini tentunya akan terbeti dalam hatinya bahwasanya ad-dahr adalah Allah jangan kalian mencela ad-dahr ya maksudnya Allah ya maksudnya ini tentunya iskalnya ya ini satu iskal nah maka beliau menjelaskan eh, makna la tasubud dahar pamanahu malikud dahar berarti maknanya la tasubud dahar eh, jangan kalian mencela yang menguasai ad-dahr ad-dahr adalah waktu jangan kalian mencela ad-dahr yaitu penguasa yaitu Allah yang menguasai zaman al-mutasarrif fi yaitu yang mengatur zaman itu jangan kalian mencela yang mengatur waktu ya enam jangan kalian mencela ah, yang menciptakan ad ya khaliqud dahr ini mana hadis ini ah, bidalilin qauluhu fi riwayat tsaniyati enam kenapa enam kita mengatakan bahwasanya jelas la tasubud dahr bukan artinya Allah di sini tapi maksudnya adalah enam yang memalingkan ataupun yang membolak-balikkan waktu tersebut ataupun yang menciptakan waktu tersebut ini dijelaskan pada riwayat yang kedua. Kemudian boleh jelaskan bahwa ini riwayat ini fil Bukhari ya, tambahan ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi itu berfirman, "Biyadil amr uqallibul laila wan nahar." Karena di tangan lah ya segala urusan. Uqallibul laila wan nahar di mana saya yang membolak-balikkan naam waktu malam dan siang. Berarti mana la tasubud dahar Eh bukan berarti jangan kalian mencela ad-dahr itu Allah. Tetapi maksudnya jangan kalian mencela yang mem bola balikkan dan yang mengatur ataupun yang mencipta waktu tersebut. Wallahu alam. إذا فلما جاءت هذه الرواية بيدي الأمر أقلب الليل والنهار الذي هو الدهر علمنا من ذلك أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل وأن معنى قوله فإن الله هو الدهر ليس معناه أن الله من أسمائه الدهر وإنما أن الله عز وجل هو المتصرف والمتحكم بالدهر كيف يشاء yasha. Maka dengan datangnya riwayat tadi, nah, yaitu riwayat tambahan dalam Sahih Bukhari tadi, Naam. Biyadil amr uqallibul laila wan nahar dan di tangan kula segala urusan. Saya membolak balikan waktu malam dan siang. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ad-dahar dalam hadis tadi la tasubud dahar bukan salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi makna dari hadis ini la tasubud dahar ai maksudnya al-mutasarrifu ya yaitu yang mengatur perputaran waktu tersebut. Nah, bukan berarti ad-dahr adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala akan tetapi maknanya ad-dahr ay yang membolak-balikkan dan mengatur waktu tersebut. Wallahu alam. واما معنى الحديث لا تصب الدهر فان من الناس من اذا حصلت له مشكله او مصيبه في يوم أو في ليلة أو في شهر أو في سنة إذا به يسب ذلك الوقت يسب ذلك اليوم أو الليلة أو يسب ذلك الشهر أو تلك السنة فيقول لعنة الله على هذا اليوم أو على هذا الشهر أو على هذه السنة أو نحو ذلك وربما يقول لعنة الله على الساعة التي تعرفت بها عليك فيلعن جزءا من الدهر وهو الساعة Dan adapun makna hadis ini la tasubud dahar belum menjelaskan bahwasanya di antara manusia ini apabila tertimpa suatu musibah di mana musibah tersebut terjadi pada suatu hari ataupun suatu malam ataupun pada suatu bulan ataupun tahun. Nah, sehingga apabila mereka naam terkena musibah pada waktu-waktu tadi, maka dia pun mengatakan semoga Allah melaknat ya hari ini di mana dia terkena musibah di padanya ataupun malam tersebut ataupun tahun ataupun bulan dia melaknati waktu waktu tersebut bahkan dijumpai di antara mereka mengatakan la'natullah ala sa'ah semoga Allah melaknat jam atau waktu yang dengannya saya tertimpa musibah musibah pada padanya ini makna la tasubud dar. Eh, jangan kalian mencela waktu ya waktu tersebut karena waktu tersebut yang mengaturnya, yang mengurusnya, yang membolak-balikannya, yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. فهذا النوع من السب كله حرام لا يجوز قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسب الدهر بمعنى لا دخل للدهر في حلول المصائب عليك أيها العاقل لا دخل له إنما الدهر من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وإنما الدهر يسير بتدبير رب العالمين فالذي يسير الدهر ويقلب الليل والنهار هو الله عز وجل نعم Nah, maka celaan yang sejenis ini atau yang semisal dengan ini, celaan yang seperti ini kata beliau, yaitu mencela waktu ad-dahar adalah diharamkan. Karena musibah yang terjadi yang menimpa seseorang itu tidak ada kaitannya dengan waktu tersebut. Nah, bahkan waktu ad-dahar adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu tersebut ia berjalan berlalu sesuai dengan Naam apa yang Allah Subhanahu wa taala tetap tetapkan. Nah, bahwa itu semua dalam pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Maka mencela waktu tersebut saya dalam hadis tadi menunjukkan tentang haramnya mencaci maki waktu yang di mana waktu tersebut terjadi padanya eh, enam perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan manusia berupa musibah-musibah yang menimpa mereka. Makanya sekali lagi kata beliau, la lahu. Ini tidak ada kaitannya, tidak Enam, tertimpanya engkau musibah tidak ada kaitannya dengan waktu tersebut karena itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. إذا فلا دخل للدهر في حلول المصائب أو في نزول الخير لا دخل للدهر في ذلك إنما ذلك بتقدير الله عز وجل وقال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya terjadinya musibah ataupun adanya kebaikan yang menimpa manusia itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Bahkan itu semua tidak terlepas dari ketetapan-ketetapan Allah yaitu takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan nah, wa ma asabakum min musibah dan apa saja musibah apa saja yang menimpa kalian maka itu tidak terlepas dari perbuatan tangan-tangan kalian ulah tangan-tangan kalian dan Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kali kalian. نزيد أو نكتفي إذا أخذنا في هذا الدرس وفقني الله وإياكم قاعدتين الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته وهو إمرارها على ظاهرها الثانية أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى Nah, maka demikian apa yang kita ambil pada pelajaran kali ini bahwasanya kita telah mengambil dua kaidah. Kaidah yang pertama adalah kaidah yang berkaitan tentang nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan tentang nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya, yaitu wajibnya bagi kita untuk menetapkan nas-nas tersebut sebagaimana dia datang secara doh, zahir dan tidak diperkenankan kita untuk merubahnya ataupun memalingkan ke makna-makna yang lain yang ditunjukkan oleh dalil. Kemudian yang kedua, adalah kaidah yang berkaitan tentang penetapan nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya keenam eh, kaidah yang pertama adalah asmaullah taala kullu husna bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya in, indah yang maknanya baligatun fil husni ghayatu yaitu benar-benar yang suatu keindahan yang berada di atas puncak keindahan yang paling tinggi wallahu alam فاحفظوا هاتين القاعدتين وسياتي معنا ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم بقيه القواعد نسال من الله جل وعلا ان ينفعنا واياكم بما ذكرنا وان يكون في ميزان حسناتنا maka hendaknya kalian menghafalkan dua kaidah ini dan insya Allah akan datang kaidah-kaidah berikutnya pada pertemuan berikutnya dan kita memohon kepada Allah SWT agar Allah memberikan manfaat terhadap apa yang telah kita pelajari dan Allah SWT menjadikannya sebagai bentuk-bentuk kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat wallahu alam سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك